الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد من أسماء الله سبحانه الحي القيوم نعم. Nama ini Nama yang pertama Al-Hayyu dari kata dari dari kata al-haya. al hayah itu itu diddul maut. Diddul maut. Al-haya lawan dari kematian. al-hayah lawan dari lawannya apa? Al-maut. Wal hayyu didul mayit. Al hayyu yang hidup itu lawannya apa? Al mayit, bangkai, mayit, jenazah atau yang mati. Nah, dari jadi fi'il hayya hayatan wa hayya yahya fahuwa hayyun fahuwa hayyun itu isim fa'il okay. itu secara bahasa dan disebutkan di dalam Al-Quran nama ini al hay di beberapa tempat. Yang pertama dalam surat Al-Baqarah ayat kursi. Ayat yang paling mulia di dalam Al-Quran. Kemudian dalam surat Ali Imran. Nama Al-Hayy. Kemudian dalam surat Toha dalam surat Al-Furqan dan dalam surat Ghafir. Surat Al-Furqan ayat <clears throat> Wa tawakkal 'alal hayi alladhi la yamut. Wa tawakkal 'alal hayi alladhi la yamut. Ayat keberapa itu? surat Al-Furqan. Yang terakhir surat Ghafir. Huwal hayyu la ilaha illahu. Fad'uuhu mukhlishina lahuddin. Huwal hayyu la ilaha illahu. Ayat keberapa itu? Surat Ghafir. Nah, dalam surat Taha wa wujuh lil hayyil qayyum. Lil hayyi. Surat Taha ayat keberapa? Silakan cari. Oh, tadi dalam ayat kursi yang pertama, kemudian dalam surah Al Imran, silahkan dicari. Dan ayat berikutnya. Jadi secara bahasa mana yang jelas. Al haya didul maut. Berarti hidup. Al hayu didul mayit. Yang hidup. Berarti lawannya yang mati. Amma qawluhu al-hayy. Nah ini makna ism fi haqqillah. Terkait dengan hak Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan di sini oleh At-Tabari. Maksudnya al-hayy. Bahasanya sama, apa? Maknanya sama. Cuma lapatnya yang berbeda. Kalau di sini disebutkan oleh At-Tabari fa innahu ya'ni alladhi alladhi lahul hayatud daimah lahul hayatu ad-daimah yang memiliki hidup ad-daimah abadi selama selamanya kalau Syekh menyebutkan di sini kamilul hayah kamilul hayah sama seperti itu juga dalam syarah Nuniyah Ibnu Qayyim makna al-hayy yaitu al-mausuf bil hayatil kamilah bil haya ya al-mausuf bil hayati al-kamilah kan sama semua cuma kalimatnya redaksionalnya redaksinya teksnya yang berbeda tapi pengertiannya sama bahwa al-hayyu alladzi lahul hayatul kamilah atau di sini al hayatud daimah hidup yang sempurna hidup yang selamanya wal baqa alladzi la awwala lahu yuhad wa la akhira lahu yu'mat intinya jelas diringkas saja dengan seperti yang disebutkan di dalam apa namanya syarah Ibnu Qayyim al hayat al hayyu yani lahul hayatu al kamilah atau yang al mausuf bil hayatil kamilah al-abadiyah yang disifati dengan sifat hayah yang maha sempurna yang maha kekal yang maha kekal la yasbiquhal adam nah ini yang perlu ditekankan tidak didahului oleh ketiadaan la yasbiquha al adamu ain dal min tidak didahului oleh ketiadaan wala yalhaquha mautun wala fana. Tidak disusul atau diakhiri oleh kematian dan kebinasaan, kesirnaan, ketiadaan. ini sempurnanya Allah Subhanahu wa taala tidak didahului oleh ketiadaan. Jadi Allah itu maha ada, hidupnya sempurna. Sempurnaan hidupnya seperti itu. La yasbiquha al-adam wa la yalhaquha al-maut wa al-fana. Tidak dihinggapi atau tidak disentuh, tidak disusul oleh kematian dan tidak pula kefanaan, kebinasaan. Jadi hidupnya abah abadi seperti kata Ibnu Jarir. Lahul hayatu ad-daimah. Cuma kalau daimah kan terusnya sebelumnya nah, makanya disebutkan tadi la yasbiquha al-adam, tidak didahului oleh ketiadaan. Nah, Ini tidak dihinggapi oleh kebinasaan, ketik, apa, lenyap, tidak dihinggapi oleh itu. Juga seperti yang sudah kita lewati dalam apa? Akidah tahawiyah. La yafna wa la yabit. Ini menunjukkan apa? Sifat hayah Allah yang maha sempurna. La yafna wa la yabit. Allah itu tidak lenyap, tidak binasa, tidak binasa. Seperti dalam surat Al-Furqan tadi, watawakal tawakkal 'alal hayy alladzi la yamut." Yang tidak mati-mati. Nah. Ini kembali lagi secara bahasa untuk memperjelas nama ini terkait dengan hak Allah. Kata Az-Zajjaj, Al-Hayyu yufidu dawamal wujud. Al-Hayyu yufidu dawamal wujud. Yufidu dawamal wujud. Memberi faedah terus menerusnya wujud Allah Subhanahu wa taala. wallahu taala lam yazal wala yazalu mawjudan lam yazal wala yazalu mawjudan sejak dahulu Allah itu ada tidak didahului oleh ketiadaan dan la yazalu terus ingat nah ini kenapa menarikkan itu kita yang belajar nahu makna lam makna lam itu nafyun. Ya huruf juga huruf ja, huruf jazim dan dia membalikkan makna mudhari kepada makna madhi, makna lampau. Jika kalau disebutkan terkait dengan sifat Allah, Allah Allah Taala itu lam yazal artinya sejak dahulu Allah itu maujud Wala yazal dan seterusnya. kata muridnya muridnya Az-Zajjaj yaitu Az-Zajjaji dalam istiqaq asma'illah itu menyebutkan al-hayyu fi kalamil Arab khilaful maut eh, khilaful mayyit al-hayyu fi kalamil Arab khilaful mayyit tawaduk dia <laughs> Kata muridnya Az-Zajjaji, Al-Hayyu fi kalamil Arab khilaful maut. Khilaful mayyit bukan khilaful maut. Khilaful mayyit seperti tadi di atas. Al-hayatu diddul maut. Al-hayyu diddul mayyit. Qala rahimahullah fallahu azza wa jalla al-hayyu al-baqi disebutkan juga oleh Al-Khattabi al-haya al-hayyu min sifatillah taala huwa alladhi lam yazal mawjudan wa bil hayati mausufan kata Al-Khattabi dalam sya'nud du'a bahwa Allah Subhanahu wa taala di antara sifat Allah itu bahwa Allah adalah al-hayyu di antara sifatnya adalah alladhi lam yazal mawjudan. senantiasa sejak dahulu dia ada wabil hayati mausufan dan disifati dengan sifat hayat walam tahdus lahul hayatu ba'da mautin ini tidak ada hidup Allah itu setelah kematian artinya bukan dahulunya Allah itu mati kemudian hidup dulu tidak ada kemudian jadi ada bukan itu Allah Mungkin tadi kita sebutkan la yasbiquha al-adam. Ini sifat hayahnya Allah, tidak didahului oleh ketiadaan. Wala ya'tariduhu al-maut ba'da al-hayah dan tidak dihinggapi, dihadapi oleh kematian setelah hidupnya. Nah, itu bukan sifat sifat hidupnya Allah. Kalau dihinggapi kematian. Nah, ini maka ini disebutkan dalam ayat kursi itu la ta'khuduhu sinatun wala naum Naum itu apa? Saudara mah mati. Jangankan mati, saudaranya pun tidak ngantuk. Ya, ini menunjukkan kelemahan. Tidur itu juga menunjukkan kelemahan pada zat Allah. Itu adalah sebuah kelemahan dan Allah Maha Suci dari kelemahan seperti ini. La ta'khudhuhu sinatun wala naum untuk menunjukkan sifat hayahnya yang maha sempurna. Tidak didahului oleh ketiadaan, tidak dihinggapi oleh kelemahan, ngantuk, tidur dan semisalnya dan tidak diakhiri dengan kematian atau kebina, kebinasaan. Ini hidupnya Allah Subhanahu wa taala. Nah. Nah. Kullu syai'in halikun illa wajha. Segala sesuatu akan binasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Baik, nanti kita Nah, di sini disebutkan Nah, dan sifat dan nama ini nama al-haya nama al-haya nah, ini maksudnya sifat al-haya al-hayyu yang sekaligus menunjukkan sifat al-haya itu kembali apa namanya merupakan sifat zatiyah menunjukkan kesempurnaan zat Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan kesempurnaan zat Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ini sifat zatiyah. Konsekuensinya hayatun ini tastazimu kamala sifatihi subhanahu wa ta'ala tastalzim mengandung konsekuensi kesempurnaan sifat-sifat Allah yang lainnya. Mengandung konsekuensi kesempurnaan sifat-sifat Allah yang lainnya. Sifat apa? Ilmu. Karena zat Allah Maha sempurna tidak didahului oleh ketiadaan, tidak dihinggapi dengan oleh kelemahan, tidak disentuh oleh kelemahan dan tidak diakhiri dengan kebinasaan, lenyap, kematian. Konsekuensinya hidup yang sempurna seperti itu menunjukkan apa? Zat yang maha sempurna yang tentunya memiliki ilmu yang maha sempurna, kekuatan yang maha sempurna, keperkasaan yang maha sempurna, hikmah yang maha sempurna. La yu'jizuhu syai' fis samawati wala fil ardh. Tidak ada satupun yang membuatnya lemah. Makanya di akhir ayat Al-Kursi itu di Allah menyebutkan wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Dan tidak memberatkan Allah mengatur mengendalikan langit dan bumi ini dengan semua isinya. Wa huwal aliyyul azim. Menunjukkan pula kesifat kesempurnaan Allah dalam hal pendengarannya, penglihatannya, kudratnya, iradahnya. Nah, ini semua kembali kepada sifat zatiyah Allah. Zatnya maha perkasa, maha sempurna. Tentu kekuasaannya, kehendaknya, keinginannya maha sempur, sempurna. Masyiannya tidak ada yang bisa menghalangi. Masya Allahu kana wa malam lam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi dan apa yang tidak dikehendaki oleh Allah tidak akan pernah terjadi. Rahmatnya juga rahmat yang maha sempurna. Bukan karena kelemahan. Maafnya juga bukan karena kekalahan. Wa fi'l juga perbuatannya terhadap apa yang dia kehendaki. Fi'luhu ma yasha, perbuatannya terhadap apa yang dia fa'alun lima yurid. Malah kembali kepada zatnya yang maha sempurna. Ya, hidupnya yang maha sempurna menunjukkan zat yang maha sempurna segala-galanya, ghaniyun, maha kaya, tidak butuh kepada tidak punya ketergantungan dan butuh kepada makhluknya. Sebutlah ini semua sifat-sifat yang telah lewat, nama-nama yang telah lewat. Itu kembali kepada pengertian zat nama Allah al-hayah karena Allah zatnya maha maha sempurna, maha hidup. Hidup yang maha sempurna, sempurna tidak mati-mati. Nah. Baik. Sekarang kita lihat nama Allah Al Baik, sebelum itu kita buat nama Ringkas saja dulu asarul iman bihadzal ism. Buah keimanan dengan nama Allah Al-Haya, Al-Hayyu. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa dia adalah hayyun Allah adalah Al-Hayyu. Hayyun abadan la yamud, Nah, yang alladila yamud yang tidak mati-mati. Sebagaimana so, disebutkan di dalam surat Ar-Rahman, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram. Ini nama ini, mengimani nama tersebut, nama Allah Al-Hayy Sementara kita juga untuk mengisbatkan sifat al-hayah bagi Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Maha Hidup. Yang ini merupakan sifat zatiyah. Sifat zatiyah bahwa zat Allah itu maha sempurna. Zat yang tidak bergantung kepada sesuatu untuk dia hidup. Tidak disentuh oleh berbagai kelemahan, kekurangan dan tidak akan pernah berakhir berakhir. Ini kan zat Allah. Nah. Jadi semua kesempurnaan itu berlaku untuk Allah dengan ini karena zatnya maha maha sempurna. Yang kedua, hidupnya Allah Subhanahu wa taala itu eh, tentunya dengan pengertian tadi yang di atas bahwa hidupnya maha sempurna itu berarti hidupnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak serupa dengan hidupnya mah, makhluk. Nah, tidak sama dengan kehidupan makhluk. Makhluk dulunya tidak ada, baru kemudian ada. Kemudian setelah dia ada, nah disentuh dengan berbagai kelemahan. Ada yang ngantuk, tidur, ya, kepayahan, keletihan, lelah, dan berakhir dengan kematian, lenyap. Ini hidupnya kita, hidupnya manusia. Nah, itu diantaranya. nanti mungkin lebih dengan nama Al-Qayyum nanti kita tambahkan. Qala nam min asma'illah subhanahu wa ta'ala Al-Qayyum. Al-Qayyum. Al-Qayyum al ini dari kata eh, al-qiyam secara bahasa al-qiyam naqidul julus koma koma itu kalau dia dengan huruf jarba itu maknanya mengatur, melaksanakan, mengerjakan atau kalau dengan ala itu dia apa namanya mananya lain lagi Qama malah itu bisa mengawasi ya, membina nah, Qama ala rijalu qawwamuna ala an-nisa dari situ disebutkan secara bahasa kata-kata al-qiyam bisa bermakna al muhafadah wal islah ini tadi yang disebutkan al-qawwamu 'ala nisa misalnya muhafadah memelihara mengawasi dan memperbaiki qama 'ala semua dengan semua derivatnya qama 'ala yaqumu 'ala qaimun 'ala qawwamun 'ala maknanya makna muhafazah wal islah. Juga bermakna al Wukuf was sabat. Al-qiyam bermakna al Wukuf berdiri dan as-sabat kokoh. Seperti dalam ayat wa idza azlama alaihim qamu berhenti berdiri terdiam wasabat tetap kan mana-mana diam itu diam tetap tidak bergerak nah nah termasuk di mana-mana sahabat itu misalnya aqama bil makan kalimat aqama bil makan aqama bi itu artinya sabat tetap di tempat itu tetap di tempat tersebut. Nah, as-sabat. Nah, Al-Qayyum disebutkan oleh Az-Zajjad itu dari wazan fai'ul fay'ul dari kata man qama yaqumu yang maknanya dama yang maknanya dama bukan makna qiyam yang ma'ruf nah ini al-qayyum dari kata fay'ul dari man qama yaqumu yakni pelaku dari koma yakumu. Tapi bukan maknanya kiam berdiri, tapi maknanya dama. Payum maknanya dama, dawam, apa? Terus menerus. Mereka mengartikan al-qayyum huwa ad-daim. Tapi subhanallah mereka yang menetapkan apa? yang berijtihad mengumpulkan nama-nama ini juga memasukkan nama Allah Ad-Daim. Padahal dalam Al-Qur'an tidak ada kan? Disebutkan. Menjadikan mereka jadikan dengan pengertian ini. Mereka namakan nama Allah itu diantaranya adalah Ad-Daim. Nanti dalam dan selesai nanti disebutkan apa namanya bahwa nama ter, apa bahwa nama yang beredar di tengah-tengah kaum muslimin saudara kita yang banyak itu yang ditempel di dinding atau di apa namanya itu bukan dari Nabi saw. ya bukan dari Nabi saw. ijtihad para ulama mengumpulkan bukan dari akal mereka juga artinya bukan dari pemikiran mereka tapi mereka mengambil melihat dalam Al-Qur'an menurut mereka inilah nah jadi diambil dari Al-Qur'an hmm, ada yang kadang-kadang mengambilnya dari perbuatan seperti yuhyi wa yumit yuhyi wa yumit ada juga nanti al-muhyil mauta. Nah, tapi seperti itu. Nah, mereka ambil. Nah, nanti dibantah sama yang lain. Kalau yuhyi wa yumit menjadikan sebagai dasar perbuatan, berarti nanti ada nama Allah yang lain. Yukawir, yuliju. Berarti nama Allah ada mulij. Ada mukawir. Mestinya kan begitu konsekuensinya. Nah, ini yang di, kemudian ada beberapa khilaf kalangan mereka. Nah, itu yang menjadi penguat bahwa selain dari sisi Al-Walid bin Muslimnya sendiri yang dikatakan oleh para ulama juga apa tadlis dikhawatirkan mudraj ya sisipan dari beliau juga beliau sendiri dalam beberapa riwayat itu berubah berubah sekali menetapkan beberapa nama nanti di dalam jalur yang lain berubah itu diantara pendukung bahwa nama-nama tersebut tidak berasal dari penentuan yang ditentukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. tapi kita nggak boleh juga menetapkan sendiri. artinya apa? Di dalam Al-Quran sudah ada definisi al-asma al-husna yang paling tepat, yang paling sesuai dengan ayat 180 surah Al-A'raf itu definisinya Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Nah, Ibnu Hazm juga menguatkan bahwa alif lam pada kata alillahil asmaul husna itu alif lam ahdiyah. Berarti bahwa nama-nama itu sudah dikenal, ma'ruf, ada dalam Al-Qur'an. Tinggal kita mengeluarkan. Nah, itu nanti perlu kaidah. Yang diantaranya dengan kaidul Musla yang dituliskan oleh Syekh Muhammad bin Salim utsaimin rahimahullah. Ya, itu membantu sekali. Baik. Qala wuruduhu fil Quran. Ini arti namanya nama-nama ini di dalam Al-Quran. Nama Al eh, Al-Qayyum. Nama ini disebutkan di dalam Al-Quran tiga kali. Dalam tiga ayat. Ayat kursi, awal surat Ali Imran, dan surat Toha. Nah. Sekarang pengertian nama ini terkait dengan nama Allah. Al-Qayyum mubalaghah dari qaim dengan wazan tadi fai'ul. Yang dikatakan oleh Abu Ubaidah. Abu Ubaidah ini Ma'mar bin Al-Musanna. Keradan ya. Baik, sebentar dikit lagi. Wa nam ad-daim alladhi la yazul. Ad-daim alladzi la yazul. Itu makna al-qaim, al-qayyum. Ini al-qayyum adalah al-qaim yang artinya ad-daim alladzi la yazul. Terpaksa nak gantung di sini. Ya. Min fadlik al-afu. Sudah dipanggil-panggil. Itu ya. anak cukupkan sampai di sini ya. Insyaallah nanti pada kesempatan lain masih terkait dengan al hayyul qayyum ada sebagian yang belum ana rangkum. Nah, itu punya apa? Yang jelas al qayyum itu punya dua makna. Punya dua makna. Itu jaring mungkin ringkas yang perlu diantum catat. Yang pertama, annahu al qaim nafsihi, Al qaim nafsihi Yang kalau dalam pelajaran akidah asy'ariyah itu yang sifat 20 qiyamu binafsi. Ya, qiyam binafsi, berdiri sendiri. Artinya berdiri sendiri. Al-mustaghni an al-mustaghni yang tidak butuh an jami'i khalqi tidak butuh kepada seluruh makhluk ini al-qaim binafsi ini makna pertama makna pertama yang kedua, yang kedua, annahu al-kathir al-qiyam bitadbiri khalqi yang selalu bertindak mengawasi mengatur makhluknya yang berdiri sendiri tadi kemudian yang kedua yang selalu menata mengatur makhluknya nah ini makna yang kedua Sampai disebutkan oleh sebagian ulama, inilah diantara dua nama yang dikatakan Ismullahil A'zam yang idza du'iya bihi ma ajab wa idza su'ila bihi ma a'tahu kama Kata para ulama, ya, itu dikatakan sebagai nama Allah yang paling agung. makna mana nanti Allah tambahkan dari tafsir Sa'di di sini. Wallahu taala a'lam bishawab al Itu dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Belum waktunya ya azan ya. Jamnya eh, Isya nah, 19.18. Masih ada 10 menit lagi. Tapi anak sudah di. Taib. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita lanjutkan pada